Pernah datang orang ke Hasan Basri, ulama tabi'in mengatakan tiga orang datang. Yang satu bilang, ah, Imam, hai Kiai, saya sudah lama sekali menikah dengan istri saya ini tidak pernah punya anak. Sudah ikhtiar, sudah ke tabib, sudah ini, tapi belum datang juga anak saya. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, terus astagfirullah, astagfirullah, non-stop. Jangan berhenti mengucapkan kalimat ini. Masuk orang yang kedua, Waktu orang itu yang pertama sudah pergi, orang kedua masuk. Orang kedua mengatakan, Hai imam, saya sudah lama bekerja, banting tulang tidak pernah kaya seperti orang ini. Ditunjuk orang kaya di kampungnya. Kalau kita di Denpasar ini, itu orang kaya di Denpasar, saya belum bisa kaya seperti dia. Saya sudah ikhtiar, sudah coba usaha ini, usaha ini, tapi tidak bisa. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu kemudian masuk orang ketiga, mengatakan, Hai imam, saya sudah lama sakit. Dari, di perut saya ada penyakit, setiap saya kesakitan, melingkar-lingkar kesakitan sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri perbanyak istighfar. Pulanglah tiga orang itu. Istri Hasan Basri tanya, "Hai suamiku, tiga orang itu bertanya, mungkin yang satu butuh tabib, yang satu butuh obat, yang satu butuh modal. Kenapa Anda cuma suruh istighfar?" Kata Hasan Basri, tidakkah kau baca firman Allah tadi yang kita bacain? Surah Nuh ayat surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Nuh berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat, rezeki bertubi-tubi, dan memperbanyak harta, juga anak-anak kalian, dan melebatkan kebun-kebun kalian, juga memperbanyak sungai-sungai buat kalian. Ngalir sungai yang bisa dipakai. Jadi menentukan rezeki teman-teman.